tidak seperti itu atau ketika berjalan oh, yang pendapat yang dipilih itu menjumpai kendala muncul soal-soal pendapat saya kemarin ingin dikerjakan pendapat ingin dikerjakan dan itu bahkan ada itu ketika pendapatnya ditolak itu biasanya mengurangi semangat kerja ngambek baper hmm. Itu pentingnya kajian sekarang ini. Fiqih syura. Bagaimana fiqih dalam bermusyawarah. Bagaimana uh, pandangan Islam dalam bermusyawarah. Bagaimana etika bermusyawarah. Bagaimana adab bermusyawarah. Tadi kan sudah, saya sampaikan. Baik, kalau musyawarah yang melibatkan banyak pihak, tidak semua orang diajak musyawarah yang masuk hanya ahlu syura dengan sifat yang disebutkan tadi. Jadi ketika Anda tidak masuk kriteria itu, jangan ngambek, jangan baper, harus tahu diri. Kita harus menyerahkan kepada ahlinya. Ketika yang dipanggil, jangan jumawa, jangan sombong. Babnya bukan ego pribadi, bukan kepentingan pribadi, babnya adalah untuk kepentingan bersama-sama. Dipahami ya? Bersama-sama. Itu pentingnya adanya ada syurab, pentingnya adanya uh, sifat al-mustasyar. Gitu ya. <clears throat> Kalau semua memahami fikih syura ini, nggak ada yang ditanyakan tadi. Insyaallah taala. Kemudian eh, sebagai tambahan penjelasan, Ketika musyawarah melibatkan banyak arak, ya pandangan-pandangan, nggak mesti satu yang dipilih. Ala hasbil hal Bisa jadi 10, 20 pandangan yang ada dikompromikan jika banyak pandangan-pandangan yang ada. Sesuai dengan yang maslahat manfaat di tempat itu, di kondisi di situ, orang-orang di situ. Karena beda tempat, beda orang, beda Eh, keputusan yang, yang diambil. Paham ya? Jadi nggak bisa disamakan dengan tempat-tempat yang lain. Menyesuaikan dengan tempat yang antum. Misalkan Tuban, ya Tuban. Bagaimana kondisi Tuban, ikhwan ikhwan Tuban, kemampuan di Tuban, kondisi Tuban, makamnya Tuban. Dari arok pandangan yang begitu banyak ini. Pilih yang aslah lihadil umur kuliah. Yang paling maslahat. Kadang satu, kadang dua, kadang uh, Eh, dikompromikan ini ini ini. Kadang dibikin berbagai macam opsi keadaan. Kalau begini ah, begini, kalau begini begini. Itu pentingnya penggodokan bersama-sama barakallahu itu Jadi nggak satu gitu harus begini, dua nggak boleh enggak. Allah hasil hal. Dipahami insyaallah ya. Nah, itu perlunya perlunya pengkajian bersama-sama dengan ahlu khibrah. Ahlu khibrah itu tergantung apa yang mau dibahas gitu loh. Yang dibahas perkara-perkara dinia ya ahlu din. Dininya apa yang dibahas? Fiqih ya para fuqaha. Paham ya? Atau perkara dakwah. Apa yang apa yang mau dibahas? Apa kaitannya? Oh terkait dengan A, B, C, D. Lima poin. Maka lima ahli yang yang yang dipanggil. Yang, yang dibahas tadi ala hasbi halul makom. Terkadang bagaimana keadaan dan bagaimana makomnya. Dipahami ya? Nanti ditelurkan, dihasilkan dari situ arok yang yang banyak, diambil yang terbaik, mungkin satu, mungkin lebih, mungkin e, banyak keadaan, banyak opsi dirinci gini begini gini dan dijalankan. Ketika dijalankan, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Faidha azamta fatawakal Allah." Kalau berazam, ini yang dipilih, tawakal kepada Allah. Itu ikhtiar kita sebagai manusia, selebihnya tawakal kepada Allah, mohon kepada Allah Jalla wa'ala, yang lain support. Lalu evaluasi. Namanya manusia, terkadang, loh, kok nggak sesuai dengan harapan maka dievaluasi. Oh, yang ini stop. Ini kurang pas. Coba yang ini. Ide yang ini. Ide yang ini. Langsung nah, di, di, di, diterangkan kembali. Jadi nggak langsung monoton terkunci ndak. Ada evaluasi. Ini dalam pandangan itu ini. Sudah kita berazam, tawakal kepada Allah, jalankan. Kemudian dievaluasi. Oh bagus jalannya Zen. Terus tambahkan yang ini, kurang yang ini. Kok banyak kendala, coba ide yang ini dimasukkan lagi. Itu namanya pembelajaran Eh, daripada eh, musyawarah barakallahu. Dipahami misalnya, ya. Ini pentingnya para mustasyar. Mustasyar itu orang-orang yang sesuai dengan kriteria. Kalau enggak, ya tadi itu muncul. Oh, aku diajak musyawarah, enggak diambil pendapatku, eh, apa cuma ini dari awal udah nggak layak jadi, jadi mustasyar tuh. Nah, ngambek, siapa ya akhi. Ini bukan pribadinya antum. Kalau pribadinya antum monggo. Babnya poin pertama tadi al-insan yushawir ghairahu. Terserah ente pribadi antum minta orang lain sharing dengan orang lain dikasih ujangan terserah antum terima monggo tidak juga silahkan kalau terkait dengan e, komunitas banyak pihak yang, yang yang terikat maka ahlu syuro ini yang dikedepankan dipahami ya? Tolong belajar kedewasaan, belajar uh, yang bijak, yang arif. Makanya ikhlaskan niat yang tulus dan jujur, terutama dalam mengembangkan dakwah dan tarbiyah kita di masa mendatang. warahmatullahi itu. Zain insyaallah Yang kedua. Ketika dalam ketika dibuat sekian dan dijalankan tidak sesuai dengan hasil musyawarah. Apakah si pelakunya Enggak, enggak berdosa. Kan diterangkan tadi dari mulzima. Kecuali kondisi tertentu yang dikatakan mulzima tadi. Berdosa ketika Anda melanggar regulasi pemerintah yang resmi. Anda berarti iftiat ala waliyil amr. Itu bahasa iftiat. Ya, anda tidak mematuhi regulasi pemerintah. Tapi kalau terkait dengan non pemerintah itu himbauan. Namun sangat nggak dianjurkan. Kenapa demikian? Efeknya negatif. Maka muncul ikhtilaf, muncul uh, macam-macam lah. Nah, adanya mungkin syahna, bagbo, adawa, suwon. Jadi nggak bagus. Sehingga dihindarkan. Ini pentingnya sosok pengampu dakwah itu nggak semata-mata berilmu, berarti juga berpengalaman, orangnya amanah, orangnya jujur, orangnya bijak, mengayomi dan meninggalkan kepentingan pribadi. Barakallahu. Ya jangan sepihak disampaikan. Kalau mau menyampaikan sampaikan. Apa ah, ya nih ikhwan? Ini kayaknya kurang pas. Kita rubah ya. kan umur musyarakah. Kalau umur nafsiyah dia pribadi silakan mau dia ambil, mau dia nggak ambil, mau dia pakai, nggak dia pakai, mau dia rubah, ala kaifah, ala kaifuhu. Urusan ini begitu memustaraka, melibatkan banyak pihak, harus memahami bab mustaraka tadi. Yang terkait harus sampaikan barakallahu fikum. Ngoten nggih, tolong yang dewasa, tolong yang bagus, ikhlaskan niat, tulus, jujur, amanah, jangan ada ego pribadi, jangan ada kepentingan pribadi ketika babnya dakwah dan tarbiyah atau umum di tengah-tengah kita. Barakallahu itu. Ini perlu, perlu latihan, perlu latihan, perlu latihan, perlu latihan. Nanti lama-lama akan terlatih e, musyawarahnya semakin bagus, semakin cepat, semakin tokcer, semakin masya Allah. Itu dikarenakan pengalaman, tajarub, khibrah. Dan orangnya semakin dewasa, semakin dewasa, semakin bijak, semakin arif, Agar. Nanti ditemui kama hati itu nanti ya, dengan sendirinya lah. Ketahuan orang yang nggak demikian keadaannya baru. <clears throat> Yes, ada lagi yang lain? Uh, dari belakang wah tuh ya. Wah, nggak ngaduk, nggak Mesti ono eva berapa tangga gitu ya. Keputusan di tangan kawam. arrijalu kawamuna ala nisa. Laki-laki itu kawam bagi para wanita. di mana kawam? Al-hakim. Yang memutuskan, yang menghakimi perkara. Tentu pak syura. Hakim yang baik ketika babnya musyarakah akan mengajak musyawarah pihak terkait. Begitu ya. Babnya rumah tangga sesuatu laki yang bagus mengajak musyawarah istrinya dan anak-anak yang memang mampu dia bermusyawarah. Nah, teman harus gede-gede saya musyawarah. Ya apa ini? Ini ini ini. Ah, B, dia, Sebagai seorang kawam yang bijak, dia akan memutuskan perkara dengan bijak pula. Mungkin salah satunya mungkin dikompromikan, oh kata. Ini yang kita ambil. Dan para istri, anak-anak disupport orang tuanya dalam bab ini sambil dievaluasi ke depan. Kurang pas, segera dirubah dengan musyawarah. Yang ini, yang ini. Itu kalau pengalaman cepat, jangan dibayangkan kayak lama gitu loh. Kecuali kalau antumnya terlalu formal banget, kumpul sih, gini yang kono, gini yang kiri, ya ketemu itu gak, ya gak kumpul lah kiri. Kan memanfaatkan media yang ada gitu loh. Sat-sat. Gitu. Ini pengalaman ngono, turun pengalaman bingung. Namanya seringlah bermusyawarah. Barakallahu fikum. うん。漫画 boleh Anak ya. belum jelas bagaimana gambaran guru musyawarah sama murid. Pengampu dakwah dengan para ikhwan-ikhwan yang ada. Ya belum tentu yang gambaran guru murid ya di di, di kelar sekolah kan gitu ya dia ki guru musyawarah murid ya, apa mana eh? Oh, Masa mana? Pandangan saya kurang jos. <laughs> Se yang minta musyawarah siapa? Mustasyarnya siapa? Misal saya sebagai pengampu dakwah di Tuban, misal, misal, anak anggap ada perkara yang penting di Tuban ini misalkan ini. Bab A, gitu. Saya sebagai pengampu, Barakum perlu orang yang saya ajak sharing. Maka saya meminta Abu Hafid Taal. Berdua aja, tidak ada masalah. Ya apa pandangan antum terkait dengan papi gini gini gini. Berdua bicarakan. Ya Her, mana berjalan? Selesai. Bisa begitu. Atau jika yang melibatkan banyak ikhwan, komunitas dan gitu ya, memerlukan yang namanya koordinasi eh, banyak ikhwan. Tapi saya ada musyawarah. Babnya A yang saya panggil fulan, fulan, fulan, fulan. Ini orang yang ahli, kompeten dalam bab yang mau dibicarakan. Dalam pandangan saya bab ini ada sekian banyak cabang, 4-5 poin. Saya panggil lima orang yang terkait dengan bab ini. Kita musyawarah. Kan dikodok di situ. Kenapa sih harus saya memutuskan? Saya punya pandangan A, B, C, D tentang ini. Foto ya apa? Nanti keluar, Ustaz, begini. Kan berwujud yang namanya pandangan. Itu digodok. Ya apa yang terbaik ini? Gitu loh. Kita tutupan begini, babnya ini. Ya apa ini? Apa yang terbaik ini? Dan dikaji. Terkadang kita mentok. Pengajian kita kurang bahannya. Kemampuan kita kurang begitu loh. Jadi kita hubungi yang lain. Yang lain namanya mustasyar. Mustasyar ini orang yang tadi saya, saya katakan yang berkompeten. Hubungi yang lain. Ya apa? pandangan para ahli gini gini gini gini kan tertulis. Yang lain digodok kembali. Ini insya Allah yang terbaik. Ya membutuhkan sebuah hasil. Terus dia kok tak tahu tiba-tiba gak sependapat ini. Lah kata kasih gambaran musyawarah. Kok tiba-tiba, "Hash, oh boy, pandanganku ingin apa ini?" Ini kok ini ini yang nggak beres kayak gini ini. Ya apa ini maksud? Makanya itu bukan namanya musyawarah itu kan perpecahan ide. Itu bukan namanya musyawarah. Saya pengen berdakwah, ya apa masjidnya? Sepuluh, sepuluh lantai. Ngomong, iya, ya sepuluh, loroi, ngasan, ya gini. Mana musyawarahnya? Loh, surah suruhnya gak ada di situ. Yang Ya musyawarah duduk sing anteng. Antum ngajak musyawarah siapa? Apa yang maksud? Tuh. enggak Kak. Tadi kan saya ada surah ada dua surah, ada dua gambaran kan ya. Pribadi orang sharing kepada orang yang di yang di yang dia inginkan mustasyar berdua. Ini babnya komunitas. Ya, lembaga dakwah, tarbiyah, masjid. Enggak ya, mungkin seorang diri sepuluh. Itu namanya memutuskan perkara, bukan namanya musyawarah. Kalau ngajak musyawarah, diambil, dipanggil ahlu syuronya. Paham enggak? Jadi nggak muncul sepuluh. Loro wae. ini mana majlis syuronya ini? Belum ada kan? Atau oh, sudah ada Ustaz? Hah? Siapa yang dipanggil? Harus yang berkompeten dalam bidang ini. Pengampu dakwah, oke. Okay. Ah, bendahara, oke. Okay. Apalagi yang yang yang, yang mau dipanggil misalkan. Ah, Tertentu lah ya, misalkan beberapa orang. Kan dimusyawarakan. Kita musyawarah bangun masjid di Tuban. Nah, berapa yang diperlukan lah, apa namanya lahannya, Jangan begitu. Oh, 10 kali 10. Si ini untuk apa? Komunitas atau bakal nanti ada dorong besar, diharapkan ada dorong besar sekalian, gede sekalian. Nah, kita bikin 20 kali 30. Zen, apa masalahnya? Telah dikaji karena untuk ini, untuk ini. Gitu loh, Pak. Paham ya? Disepakati 20 kali 30. Meskipun sekarang belum banyak orangnya, diharapkan ke depan nanti kita makmurkan menjadi besar. Cukup untuk para ikhwan ketika tadawuh. Nah, gitu ya. Sepakati poin satu. Sekian. Kita bikin berapa lantai ini? Satu aja wis. Ngos-ngosan. Benar gimana? Iya ngos-ngosan. CCCC. Kalau bicara kantong pribadi ngos-ngosan. Ya apa kalau kita buat donasi? Ya apa? Uh, punya semangat sama-sama kita garap bareng-bareng bismillah. Kalau gitu ya apa kalau dua lantai? Kenapa kalau dua lantai? Kan dibicarakan namanya itu. Dua lantai aja. Gini, nanti untuk ini gini gini gini. Itu namanya musyawarah seperti itu. Digodok. Masa kata musyawarah, Rek? Heh. Ya, digodok. Akhirnya kan diputuskan, oh ini yang terbaik. Tempat kita diperlukan dua lantai. Nanti begini, di bagian kanan kirinya, atasnya, seakan para santri. Ini telah dimusyarakan semua. Deal oke, okay. bismillah. Benar Pak? Kau cukup-cukup pengampun sepuluh lantai. Ada sepuluh gopoi, Lorowai. Di musyawarai. Itu namanya. Bukan musyawarah. masing masih menyampaikan ide. Nah ketika di forum musyawarah ada menyampaikan ide. Itu jangan disanggah. Tapi. Tapi didiskusikan. Jadi nggak asal gini, opo sepuluh iku, opo loro iku bubar kabeh ini bukan mustasyar ini bukan syura ini nggak sesuai dengan orang yang layak bermusyawarah kenapa bukan ahlu khibrah berapa ya apa lagi Tuh kok benar paham kan Lai iya ya kok ya. yang amannya dalam dan Bukan bantah membantah, mendiskusikan dan cari mana yang paling bermaslahat, bermanfaat, yang terbaik di tempat itu dalam bab ini untuk yang di situ. Itu bukan namanya bantah-bantah, diskusi. Anda punya hak untuk menyampaikan pendapat. Itu namanya syuro. Nek wong siji bukan namanya syuro, mendengarkan keputusan. Namanya syuro itu mengeluarkan semua pendapat. Itu fungsinya syura. Paham ya? Ini punya pandangan. Keluarkan. Ya Allah, ya Allah. Semuanya. Keluarkan semuanya. Kalau misalnya kok banyak, tulis. Poin satu, dua, tiga. Di, digodok, dibicarakan, didiskusikan. Paham ya? Lo kok pasti kok bantai itu apa sih? Wah, ini etika etika aja gak jelas. Terus uh, itu tidak terkait dengan ini Sing di apa deh? kan ada. Nah, ketika menyampaikan pendapatnya dan kemudian kita tidak sepakat dan apakah itu tidak termasuk eh, kurang ajar? Ya enggak lah babnya beda punya musyawarah kok. Nah, musyawarah ya semuanya menyampaikan menyampaikan gagasan ya. Cuman ketika menyampaikannya ada etika kan gitu. Paham ya ada etika uh, kan gitu. Kalau formal kan uh, silakan Bapak Abu Hafid untuk berbicara. Terima kasih uh, apa namanya? Ini ini kalau dalam hari itu. Uh, terima kasih moderator, terima kasih Bapak pimpinan, uh, Pak dakwah. Uh, saya menyampaikan begini, begini, begini, begini, begini. Cukup Pak, cukup. Yang lain, monggo silakan. Abang, ini, ini, ini, ini, ini, Itu kan ada yang nulis. Artinya sekretaris gitu Oke, apa kita kita musyawarakan? Ini idenya sekian. Apa yang terbaik dimusyawarakan? Maksudnya mau mengemukakan uh, idenya, datanya, argumentasinya. Bukan itu menang-menangan Pak. Ini <laughs> untuk kemaslahatan bersama gitu Maka ego pribadi tinggalkan yang ikhlas, yang tulus. Makanya ahlu syura harus minan nasihin. Barakallahu fikum. Mudah nggih. Nek gak ada yang layak aja musyawarah, cari yang layak untuk bermusyawarah. <laughs> Wes, dah isya iki. Dah dah. Wes. Datar itu. Hmm. hmm. Hmm. Ya tadi itu. <laughs> <laughs> yang dewasa. Saya sampaikan tolong yang tidak diajak musyawarah jangan jangan ngambek jangan baper sebab yang enggak eh, semua diajak, diajak musyawarah. Anda punya ide misalkan, lapas Anda sampaikan nanti kepada yang yang yang, yang terkait. Enggak ada musyawarah selesai ada informasi gini gini gini gini gitu. Eh, ke pihak terkait itu etikanya mohon maaf saya punya ide gini gini gini bapak untuk uh, e, musyawarakan di sana itu pentingnya etika pentingnya akhlak seperti itu ya e, semuanya kerdil semua watak ya jari ya ini perlu kedewasaan nah, harus kedewasaan tau? mana ya Nah masalah kalau musyawarah sama saya, nggak ada masalah antum pada saya. <laughs> Ini baru kebata-bataan, ini bukan bata, diskusi, sharing, digodok bahasa eh, bareng-bareng apa yang terbaik. Kadang kita mentok, langsung naik ke orang yang dianggap mustasyar yang bisa memberikan masukan-masukan. Betul, loh Pak? Apa Pak? Kelas berat. Ya nggak jauh itu ya, akhir, Nggak jauh itulah. Itu babnya etika saja. Bukan pembahasan surut ini. Surah nggak ada nggak ada pembahasan surut yang tulzam tidak ada. Karena sharing, karena sharing pendapat. Hah? Kenapa? Ya tadi itu babnya apa dulu? Kalau perkara syar'i ya kaitan dengan perkara syariat. Itu hukumnya bab syariat. Kalau terkait dengan perkara duniawiyah, bab duniawiyah. Cuman tidak dianjurkan. Akan memunculkan banyak hal negatif. Kalau saya katakan dosa itu berat. untuk mengatakan dosa antum, koin antum itu berat. Jadi kalau pembahasan tadi pemerintah ya, nggak bisa macam-macam. Barakallahu -macam. Apa yang wah? Lo iya, syuruh itu kan ada itunya. Ada apa namanya sebagai pimpinan musyawarahnya. Iya, apa itu? Eh, ada ada pimpinan musyawarah, mungkin ada, ada moderator. Enggak juga ada maksudnya ada, orang yang yang memimpin lah lusurannya. Kalau misalkan itu terkait dengan dakwah ya pengampu dakwah yang yang yang memimpin di yang lain sebagai Oke, Jadi terarah bagus gitu arahnya. itu pentingnya pelatihan, latihan, pembelajaran ke depan sebagian dewasa, sebagian bijak, sebagian arif semakin ikhlas gitu deh. Awalnya mungkin supaya eh, kanak-kanakan lebih api mana bagus lagi. Kemudian dari poin-poinnya di, baik-baik. Ikhlas, yang tulus, jujur, hilangkan ego pribadi ketika babnya bukan perkara pribadi. Barakallah. Mana ya? Hah? Dah ada lagi. Cukup insyaallah taala. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.